Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ay yaumal qiyamati la annahu akhirul ayyam. wa ma hum bimu'minina ru'ya fihi makna min wa ma hum bimu'minina ru'ya fihi makna man wa fi dhamiri yaqulu lafdhuha yukhadi'un Allah wal ladzina amanu bi idhari khilafi ma abtanuhu min al kufri liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyyah wa ma yakhda'una illa anfusahum li li'anna wabala khada'ihim rajiun ilaihim yaftadihuna fid dunya bi tila'illahi nabiyahu alam abtanuhu wa yu'aqib wa yu'aqabuna fil akhirah wa ma yash'uruna ya'lamuna anna khada'ahum li anfusihim wal mukhada'atuhuna min wahid min wahid min wahid ka'aqabtul lisan wa dzikrullahi fiha tahsinun wa fi qiraati wa ma Yakhta'un. Yakhta'un. Barakah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu wa ala alihi wa wa ala. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Dan di antara manusia man yaqul ada yang mengatakan amanna kami beriman billah terhadap Allah wa bil yaumil akhir dan terhadap hari kiamat. Yaumil akhir ay yaumil qiyamah. Kenapa dikatakan yaumil qiyamah? Li'annahu akhirul ayyam karena adalah akhir hari. Wa ma hum bimumin dan tidaklah mereka tadi itu menjadi orang yang beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Man yagulu ini menjadi mubtada muakhar. Ya. Wa minan nasi menjadi khabar mugad mugaddam. Man bisa berarti isim mausul mana alladhi alladhi yakul man juga bisa berarti menjadi nakirah mausufah. Man yakul, yakul jadi sifatnya man. Ya. Wa minan nasi man yagul. Tapi ada lagi yang menyatakan minan nas itu min bermakna ba'd. Ba'dun nas man yagul ba'dun nas man yagul karena dia itu mirip dengan huruf maka setelahnya dinyatakan dimajrurkan sebagian orang gitu hmm. eh Ada lagi yang menyatakan mubtadanya yang mahdhuf Farigun minan nas gitu. Takdirnya farigun minan nas. Baik. Di antara manusia ada golongan munafik begitu mana? Karena itu yang bisa jadi munafik itu cuma manusia. Dan yang jadi musyrik itu cuma manusia, jin nggak ada. Hah? Jin tidak ada. Yang ada jin itu kafir. Tidak ada isyrok pada jin. Jin itu bukan menyembah berhala. Jin itu tidak pernah menyembah manusia. Yang ada isyrok itu cuma manusia. Jin itu tidak munafik yang ada mukmin dan kafir. Yang bisa munafik dan musyrik itu cuma manusia. Hah? Ini menurut pendapat yang mu'tamad. Yang jelas ada di sini ada ifadatul ikhbar Allah memberikan kabar kepada Nabi di saat itu yang bersama Nabi itu ada munafik loh. Siapa mereka? Sukanul Bawadi, orang tinggal di pelosok-pelosok. Yang dia masuk Islamnya ada tujuan tertentu. Dan sebagian yang tinggal di kota Madinah di saat itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah maradu ala nifak dan daripada orang-orang pelosok di sekitar kamu wahai nabi atau wahai orang-orang beriman orang-orang munafik dan juga dari sebagian penduduk Madinah man yakulu amanah Orang munafik itu termasuk adalah orang yang sering menyatakan aku beriman. Cirinya itu dia selalu meyakinkan iman dengan mulut. Selalu dia meyakinkan iman dengan mulut. Amanna billah wal yaumil akhir wa bil yaumil ah, akhir. Pakai diulangi lagi baknya ini. Wa bil yaumil akhir. Ini yufidu takkid. Hmm, sebetulnya aman nabilahi wal yaumil akhir cukup. Tapi diulangi lagi, aman nabilahi wabil yaumil akhir. Ada ifadatu takkid. Kenapa? Karena untuk lebih eh, menekankan itu adalah pengakuan sia-sia. Kalau bahasa sekarang bualan mulut, kata-kata. Kami beriman, kami beriman. Huh? Yaumil akhir adalah hari kiamat. Yang dimaksud al-yaum di sini adalah makna al waget, waktu akhir, bukan harinya berakhir. Karena dikatakan setiap hari Jumat nanti orang itu masuk pasar, ada yang ru'yatullah, ada macam-macam ada di situ. Hari terakhir maksudnya waktu terakhir. Waktu terakhir itu apa maksudnya? Apakah itu adalah waktu mahdud atau gharil mahdud? Waktu yang udah selesai atau waktu yang tidak ada keselesainya. Kalau dikatakan yang waktu mahdud hari akhir yaitu hari nafkhatu saniyah. Waktu nafkhatu saniyah, tiupan kedua yaitu kebangkitan. Wis. Itu terakhir. Setelah itu kehidupan terus sudah. Tidak ada lagi sudah tiupan lagi untuk kematian tidak ada. Di situ kebangkitan itu yang terakhir bangkit terus wis tak mati-mati. Nah, ini. Kalau dikatakan waktu akhir ailani hayatalah yaitu waktu yang tidak pernah eh, berakhir. Nah, yakni kehidupan yang tidak pernah mati sama sekali. Jadi kalau dikatakan yaumil akhir waktul akhir itu adalah waktul mahdud itu yang dimaksud adalah anak khotusania itu yang terakhir proses daripada manusia dari itu setelah dibangkitkan tidak mati-mati kalau yang dimaksud yomil akhir itu hari uh, waktu yang terakhir yang tidak pernah berakhir, maksudnya la nihayatalah, ya sudah jelas di hari kiamat itu sudah tidak ada kematian sama sekali. Kami beriman dengan hari akhir. Orang Arab menyatakan begitu, padahal orang Arab tidak beriman dengan itu. Mereka mengingkari kebangkitan, pembalasan, mengingkari surga, mengingkari neraka. Hah? Karena itu walaupun mereka mengucapkan tapi hati mereka karena tidak beriman wa mahum bimukminin dan tidaklah mereka bimukminin menjadi orang yang beriman. Ini wa ma hum juga juga bu, bisa itu ya. Tapi dikasih ba itu untuk takkid lagi. Hah, wa ma hum bimu'minin. Loh. Kok pakai jamak ya? Wa ma Padahal man ru'ya fi makna man karena man itu bisa mufrad bisa aja bisa jamak. Wa fi dhamir yagul, la yagulu. Kok tidak man yaguluna? Hah? Domirnya itu yang jamak. Hmm? Baik. Apa maksudnya mereka? Menjadi orang munafik itu apa maksudnya mereka? Tujuannya menjadi orang munafik apa sih mereka ini? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah. Yukhadi'un mana yakhda'un. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu dan orang-orang beriman. Maksudnya apa menipu Allah dan orang beriman? biidhar dengan memperjelas khilaf yang berbeda maaf tonuh apa yang mereka batin yang ada dalam hatinya minal kufri daripada kekufuran batinnya kufur tapi mereka menampakkan keimanan secara bohir untuk apa lihat fau untuk mereka mencegah anhum daripada mereka orang-orang yang munafik itu ahkamahud hukum hukum yang hukum-hukum Allah ad-dunyawiyah yang berkaitan ada di dun dunia. Kenapa? Orang kafir itu kan harus bayar jizyah. Orang kafir itu kan harus di, eh, apa, dibunuh kalau mereka itu habi nah, supaya mereka nggak bayar jizyah, supaya mereka selamat tidak dibunuh, dia menampakkan keimanan tapi tetap dia merawat kekufurannya dalam hati, itu dinyatakan menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Kalau menipu orang beriman itu alal hakiko. Benar mereka menipu orang yang beriman. Tapi kalau dikatakan menipu Allah ada di sini adalah majaz. Ya tidak mungkin Allah itu ditipu. Maksudnya itu satu bentuk penipuan mereka terhadap Tuhan. Itu maksudnya. Tapi ada yang menyatakan bahwa di sini ada mudhaf yang mahdhuf yukhadi'una Allah ay yukhadi'una Rasulullah walladzina amanu mereka menipu Rasulullah dan orang yang beriman nah, itu sudah jelas itu alal hakikah kalau begitu mereka berusaha menipu Rasulullah dan orang-orang yang beriman Hah? yukhadi'una Allah walladzina amanu Wama yakhda'una anfusahum. Sebenarnya penipuan itu tidak merugikan Allah dan Rasul. Dan tidak merugikan orang beriman. Tidaklah menipunya mereka illa anfusahum kecuali diri mereka sendiri. Yang rugi dirinya mereka sendiri dalam penipuan itu. Bukan keuntungan. Oh rugi Rasulullah. Gara-gara mereka jadi orang munafik. Rugi orang beriman. Gara-gara mereka orang munafik. Nah. Wa ma yakhda'una wa atau wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kecuali diri mereka sendiri. Ada yang baca yukhadi'un, ada yang baca yakhda'un. Kenapa? Li'anna wabala khada'ihim karena akibat daripada penipuan mereka Hah? Maksudnya akibat apa? Yo ya ada api ada penipuan mereka raji'un ilaihim ya kembali kepada mereka sendiri Hah? kembali kepada mereka sendiri wala yahagul makrus illa bi bi ahli kembali kepada mereka sendiri fayaftadihun ya Fayaftadihun maka mereka menjadi terbuka aibnya. Hah? Cemar gitu ya kalau sekarang. Maka menjadi cemar mereka. Di dunia ada di dunia. Bi'itla illahi nabiyahu dengan menampakkan Allah kepada nabinya alama abtonuhu atas apa yang mereka batin daripada kekufuran. Di dunia juga mereka dicemarkan oleh Allah. Kenapa? Nabi bisa tahu. Allah memberitahukan kepada Nabi fulan munafik, fulan munafik, sebagian begitu. Bahkan di antara mereka dikeluarkan dari masjid. Kalau mati nggak boleh disolati. Walau tusalli al hadi mata abada. Orang akan paham. Wow, tak beres ini orang. Ditampakkan di dunia wa dan mereka akan disiksa fil akhirah ada di akhir di akhirat. Disiksanya bukan di tempat yang ringan tapi justru tempat yang paling parah. Innal munafiqina fid darkil asfal minan minan nar. Wama yash'urun dan mereka tidak mengetahui. Yash'urun dimana ya'lamun. Mereka tidak mengetahui anak khada'ahum bahwa penipuan mereka li'anfusim. Itu terhadap dirinya mereka sendiri. Rugiannya terhadap dirinya mereka sendiri. nggak paham dia. Dianggap dia sukses. <laughs> Ternyata bisa kita kibuli. Ternyata goblok orang-orang itu. Tak paham kalau kita pura-pura. Mama ya yakhda'una ilang anfusahum. Mama ya syurun Dirinya yang, rugi tapi dia tidak tahu. Kenapa kok yasurun? Yasurun itu kan berarti tidak merasa. Kok bimana alamun? Karena ilim itu bisa diambil daripada hawa khamas. Dari panca indera. Bisa dengan mata orang itu tahu. Bisa dengan mendengar telinga orang itu bisa tahu. Bisa mencium, wah ini bau wangi. Bisa tahu ah. Hah? Bisa dengan memegang orang itu bisa bisa tahu. Hah? Karena itu yashurun di sini ya lamun. Hmm? Nah kalau sudah mereka tidak sadar, tidak tahu kalau itu kerugian pada dirinya, ya tambah parah itu berarti. Tambah parah. Ini juga satu bukti bahwa yang munafik saat itu tidak mereka menjadi orang beriman. Udah dinas jadi orang mati kafir itu. Wa ma hum bimumin kata Allah. Wa ma hum bimumin ya seterusnya tidak mukmin itu. Alhamdulillah min dzalik. Ya? Wal mukhada'ah huna. Mukhada'ah itu kan ilmu syarokah sebetulnya. Ya. Mukotalah gitu. Mukhada'ah di sini min wahid. Dari satu, bukan musyarakah, bukan saling. Kadang-kadang fa'ala itu min wahid. Fa'ala seperti ka'agoba, menyiksa, bukan saling menyiksa. Aqabtul lissa aku menyiksa si apa? Si pencuri. Hmm? Wa zikrullah fiha dan menyebut Allah di dalam mukhoda'ah tahsin itu adalah satu bentuk keindahan yang dibuat. Nah. Nah itu di sini ada banyak apa namanya menyatakan itu bisa bisa makna majaz, itu bisa makna istiarah, huh? huh? bahkan itu bisa eh, uh, apa namanya eh, ada mudhaf al mahduf eh? tapi yang jelas yang dimaksud tahsin di sini yaitu mana majaz eh? itu diartikan mah majaz kalau itu tahsin wa fi qiraah dalam bacaan bukan yukhadi'un tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi paling repot ngadepi orang munafik ini. Eh? Segala sesuatunya dengan berpura-pura. Paling repot ngadepi orang munafik. Nah, cuma kalau sudah sama Nabi aja bisa munafik, apalagi sama kita. Nah, apalagi sama sama kita. Kalau sudah sama orang bermukmin, wah dia jadi tokoh orang beriman. Kalau sudah sama orang-orang kafir, nahnu ma'akum, kami bersama kamu. Itu goblok-goblok itu santri-santri yang protes itu, goblok-goblok itu. Intelektual itu yang duduk bersama uskup, yang duduk sama biksu, kemudian yang bodoh-bodoh itu, itu yang protes-protes itu, itu bodoh-bodoh itu. Hati itu. Kalau zamannya Nabi aja ada munafik, apalagi zaman tidak ada Nabi, bisa banyak munafik itu hati-hati. Huh? Aneh sekali orang-orang sekarang ini. Kemarin saya pernah terangkan Bagaimana yang kafir yang mengaku nabi seperti Ahmadiyah dibela? Mungkin orang-orang itu zamannya nabi termasuk membela Musailamah al-Kadzab itu mungkin ya. Karena ngaku nabi. Mungkin bisa membantu Al-Ansi. Saking hidup di akhir zaman bela Ahmadiyah. Apa beda nih? Ini ngaku nabi Ahmadul Ulam, kemudian Al-Ansi, kemudian Usailamah al Kadab, ngaku nabi. Salah kabeh itu yang merangi. Salah semuanya itu yang merangi. Inilah herannya kita ini. Herannya kita di sini. Itu di, dianggap tokoh gitu loh. Itu dianggap hebat. Itu dianggap orang dekat sama Allah. Heran gitu loh. Padahal wajib itu untuk diperangi. Itu. Wajib itu diperangi. Gak paham. Lebih mengedepankan undang-undang daripada Al-Quranul Karim mungkin. Ada kotor. Hal yang demikian ini adalah bahaya sekali. Tapi yang jelas wama yakhda'una illa anfusahum. Wama yash'urun. Dia anggap itu adalah satu keberhasilan. Satu kesuksesan. Hah? Satu yang hebat. Padahal itu semuanya tidak merugikan orang beriman, tidak merugikan Rasulullah, tidak merugikan Allah, merugikan kecuali dirinya sendiri. Orang itu pasti akan yaftadih. Di dunia akan cemar namanya. Dan nanti ada di akhirat akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala.